وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما زال الكلام موصولا عن ما بدأنا به فيما يتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة ومن الآيات العظيمات التي فيها الامر بالطاعه والاعتصام والتحاكم الى الله ورسوله عليه الصلاه والسلام قول الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الرسول واولي الامر منكم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اذا عند التنازع الى اين نتحاكم الى الله اي الى كتابه والى الرسول اي الى سنته عليه الصلاه والسلام هذا عند التنازع أما عند عدم التنازع فهو الاجتماع والاجتماع حجة فالأمة لا تجتمع على ضلاله كما أخبر عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلاله فالواجب على المسلمين هو الرجوع للكتاب والسنه علما وعملا وتعبدا وسلوكا وتحاكما لان الله جل في علاه هو الذي امرنا بذلك وكان الصحابه وكان السلف يتهمون القول بالراي لماذا لانه قول مجرد خال عن الادله خال عن الله عن, عن قول الله وعن قول رسوله عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه حينما امر النبي عليه الصلاه والسلام بكتابه الكتاب وتم الصلح كان من بنود الصلح ان من جاء مسلما يرجع الى المشركين فتكلم المسلمون فقالوا كيف نرجع من جاء مسلما فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالكتاب وامر بالصلح وامضى هذا الصلح لماذا لأنه قال لما سأله من سأله إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري والكلم والكلمة نفسها قالها أبو بكر الصديق أيضا لمن سأله عن هذا الصلح ولماذا نعطي الدنية في ديننا فقال إنه رسول الله وليس يعصي ربه وإن الله ناصره فاستمت بغرزه أيها الرجل فكان سهل بن حنيف رضي الله عنه كما في الصحيح في البخاري وغيره يقول اتهموا الرأي في الدين اتهموا رأيكم في دينكم لو جاء الدين لو جاء قال الله ورسوله لا تعارضه بالرأي ولو أردت أن أرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته في يوم أبي جندل يقصد بيوم أبي جندل يوم الصلح لأنهم رأوا بعض البنود فيها شيء من الحيف والجور فقالوا كيف نعطي الدنية في ديننا فكان الأمر كما أراد الله رسوله فنصر الله سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Para hadirin sekalian, pembahasan kita pada sesi kali ini adalah lanjutan dari apa yang sudah kita mulai pada sesi sebelumnya yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah kewajiban berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.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 salatu wassalam In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat Dzalika khair. Itulah yang terbaik dan yang terbaik pula kesudahannya. Dalam ayat ini secara tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi perselisihan di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat terjadi perselisihan maka berarti dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terwujud persatuan. Apabila persatuan telah terwujud, maka umat Islam akan menjadi kokoh. Ketika mereka bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berada di atas kebenaran terjauhkan dari kebatilan. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku dalam segenap sendi kehidupan kita. Dalam hal ilmu kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. <coughs> Dalam hal menjatuhkan sebuah hukum atau fonis juga demikian. Di dalam beramal di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan sesama, semuanya harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah Alaihi Wasallam tidaklah mengedepankan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi meletakkan akal harus ikut kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat di pihak lain adalah orang-orang kafir Quraisy. Dalam perjanjian Hudaybiyah ini telah dicat poin-poin perjanjian. Di antara poin-poin perjanjian tersebut adalah apabila ada dari orang Makkah yang masuk Islam dan sudah terlanjur masuk ke Madinah dan ke Madinah setelah perjanjian ini maka harus dikembalikan kepada keluarganya di Mekah walaupun posisinya sebagai seorang muslim di antara para sahabat Rasulullah alaihi salatu ketika itu ada yang kurang puas dengan keputusan tersebut mengapa karena dalam pandangan beberapa sahabat tersebut kita nampak hina di hadapan orang-orang musyrik, di hadapan orang-orang kafir Mekah. Manakala ada muslim yang datang ke Madinah harus dikembalikan kepada keluarganya. Tetapi manakala ada muslim di Madinah kemudian pergi kembali ke Mekah bergabung dengan keluarganya maka tidak boleh untuk dikembalikan ke tengah-tengah kaum muslimin. Sahabat Umar bin Khattab dan yang bersamanya merasa bahwa ini adalah penghinaan diri kepada orang-orang kafir Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sepakat dengan seluruh hasil perjanjian tersebut dan beliau menyepakatinya kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabat yang merasa kurang puas, "Inni Rasulullah." Sesungguhnya aku adalah Rasulullah utusan Allah. Dan aku tidak akan menyelisihi Allah. Dialah yang akan menjadi pembela dan penolong bagiku. Rasul alaihi salatu wassalam menegaskan bahwa keputusan yang beliau ambil ini adalah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Umar berkata kepada sahabat Abu Bakar tentang hal ini juga apakah kita menghinakan diri di hadapan orang-orang kafir Mekah Sahabat Abu Bakar pun tegaskan, ketahuilah bahwa dia adalah beliau adalah Rasulullah. Ketahuilah bahwa beliau tidak akan pernah menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menjadi pembela dan penolong baginya. Maka berpeganglah dengan ketetapan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara ulama salaf yang bernama Sahal mengingatkan apabila akal kalian, logika kalian secara zahir bertentangan dengan agama ini yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam maka kalahkanlah logika kalian. Dahulukanlah apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti nyata yang pernah aku alami dalam permasalahan ini adalah kasus Abu Jandal. Kasus Abu Jandal yaitu anak-anak tokoh Quraisy Abu Jandal yang bersamanya anak-anak dari tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam setelah Sulhul Hudaybiyah terjadi. Mereka ingin bergabung bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ada di Madinah. Namun Rasul alaihi salatu wasallam tetap menjalani kesepakatan perjanjian apabila ada muslim yang datang ke Madinah setelah perjanjian Hudaybiyah ini harus dikembalikan lagi dikeluarkan tidak boleh menetap di Madinah Rasul alaihi salatu wassalam menjalankan hasil kesepakatan tersebut karena itulah konsekuensi dari sebuah perjanjian Abu Jandal keluar dari Madinah dan menjadikan salah satu daerah sebagai tempat mereka. Abu Nyadal dan kawan-kawannya menjadikan daerah tertentu sebagai markas mereka. Ternyata Abu Jandal dan yang bersamanya ini keberadaan mereka di tempat tersebut sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy karena seringkali kafilah-kafilah dagang Quraisy merasa terancam dengan keberadaan Abu Jandal dan yang bersamanya. Artinya apa yang telah diputuskan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam walaupun menurut logika sebagian orang tidak menguntungkan ternyata hasilnya sangat luar biasa. Justru dengan itu akhirnya orang-orang kafir Quraisy mereka memulai pelanggaran-pelanggaran atas ketetapan kesepakatan perjanjian Hudaybiyah dan dengan itu akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendatangi Makkah menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. إذا الرد يكون إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام لأن الله هو الذي أمر بذلك وفي الآية نفسها قال ذلك خير وأحسن تأويلا أي أن ذلك خير لكم في دنياكم وفي آخرتكم فالعاقبة لهؤلاء وأحسن تأويلا أي عاقبة طيبة لكم إذا ائتمرتم بما أمركم الله سبحانه وتعالى من التحاكم إلى الله وإلى رسوله فالله جل في علاه يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فيجب التحاكم ثم يجب الرضا بهذا الحكم لا يكون في النفس حرج ونسلم تسليما تاما كاملا لحكم الله وحكم رسوله فلو فعل هذا المسلمون فتحاكموا الى الله وتحاكموا الى رسوله عليه الصلاه والسلام ورضوا بهذا الحكم وسلموا به فهذا هو الايمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى الايمان الحقيقي الكامل الذي فيه التسليم والاتباع والرضا لكن لكن الواقع ليس كذلك المسلمون بعدوا بالله وعن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ابتعدوا عن التحاكم الى الله والتحاكم الى رسوله فهل نحن حققنا الاعتصام بالكتاب والسنه كما اراد الله ورسوله الجواب لا نعم لا شك هناك طائفه لا حق ظاهره وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله لكن غالب المسلمين هم بعيدون عن ذلك كثير منهم ولهذا انظر الى وضع المسلمين في هذه الايام ستجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور وهي ولهذا قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا الخلاف حاصل وواقع وهو أمر كوني تفرق ذاك يدعو إلى شيخه وذاك يدعو إلى التفرق حاصل في الأمة وواقع افترقت اليهود وافترقت النصارى ولما تكلم عن هذه الأمة قال وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة من هم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أوصافهم فقال هم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية هم الجماعة أي الذين لم يتفرقوا اجتمعوا على الكتاب والسنة ولهذا قيل لهم أهل السنة والجماعة أما ما هو حاصل في بلاد المسلمين الشرك موجود القبور تعبد من دون الله ويسجد لها ويقدم لها النذور بل ويؤتى الى هذه القبور وتسال وتدعى من دون الله يطلبون الولد ويطلبون الرزق ويطلبون الشفاء من ينكر ذلك فكيف يقال ان الاعتصام هذا حال المسلمين وهذا اعظم ذنب اعظم ذنب عصي به الله عز وجل الشرك الذي يحبط العمل وهو تنقص لله جل في علاه يوم القيامة يعترف المشركون بهذا أنهم تنقصوا الله إذ نسويكم برب العالمين أي اعترفوا أنهم جاءوا إلى أصنام لا تتكلم ولا تنطق ولا تشفع ولا, تت ولا تعمل شيئا فجعلوها مثل الله عز وجل يعبدونها واليوم الفتنه في القبور وفي الاضرحه وقد قال عليه الصلاه والسلام لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد مخالفات مخالفات تخرج المسلم من دائره الاسلام الى دائره الكفر فيموت على كفره لا يجوز ان يغسل ولا ان ولا ان يدفن مع المسلمين ولا يترحم عليه ولا يصلى عليه بسبب هذه الفتنة العظيمة فتنة القبور يعتقدون أن هذا الولي أو أن هذا الصالح فليكن أنه ينفع ويسمع ويضر ويسأل من دون الله هذا حال المسلمين فكيف نريد أن ينصرنا الله وقد قال عليه الصلاة والسلام سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم لا بد من الرجوع إلى الدين واول مهمات الدين وما امر به الرسل وخلق الله الجنه والنار من اجله وانزل الكتب التوحيد اقامه التوحيد الذي هو عباده الله وحده لا شريك له الربا موجود في اسواق المسلمين الغش الكذب موجود والربا كبيره من كبائر الذنوب الله عز وجل اخبر في القران انه انه سيجاهد او انه سيحارب هذا الرابي او المرابي الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس صاحب الربا ياتي يوم القيامه يتخبط كالمجنون كما جاء في الطبراني قال يبعث مجنونا متخبطا ثم قرا هذه الايه يتخبطه الشيطان من المس يمحق الله الربا ويرد الصدقات من أعظم الذنوب بعد الشرك والقتل الربا وبعضهم يجعله بعد السحر ثم الربا والزنا هذا هو كبيرة من كبائر الذنوب ومتواجد وله سبعون بابا الربا ليس بابا واحدا أبواب كثيرة ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إذا حرب على هذا المرابي وهي من كبائر الذنوب ومن الموبقات الزنا كذلك موجود وهي من كبائر الذنوب وهي فاحشة وساءت سبيلا والزاني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه راى ما يحصل له في البرزخ من عذاب وهو انه يوضع في اناء كبير يغلي وتحته نار حتى ان هذه النار لتقذف به الى اعلى هذا الاناء فقال لجبريل من هؤلاء قال الزناه والزواني وهكذا كذلك صاحب الربا راه في بحر من دم فاذا كنا نعرف هذه الكبائر ونعرف خطورتها فما بالنا لا نحذر منها وما بالنا نرتكبها المسلم الذي يخاف الله ويتحاكم إلى كتابه يخاف على نفسه من هذه الذنوب بل من هذه الكبائر فإذا كان هذا وضع المسلمين وهذه الأمور موجودة فأين من سيقول لماذا لم ينصرنا الله لم ينصرنا الله لأننا بعيدون لم ينصرنا الله لأننا بعيدون عن كتابه وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بل غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء طوبى للغرباء من هم الغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي ونحن اليوم نرى هذا الفساد الكبير العريض فانتم يا طلاب العلم اول من تسالون عن هذا وانتم هو الواجب عليكم وهي في الحقيقه فريضه على اعتاقكم وفي رقابكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتكونوا من هؤلاء الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم او يصيبهم عذاب اليم فهذا اذا كان مخالفه للسنه ويخاف ان تقع عليه الفتنه بالشرك وكيف بكبائر الذنوب ما هي الفتنه قالوا القتل ومنهم من يقول الزلازل والهلاك ومنهم من يقول ان يسلط الله عليك سلطانا يسومك سوء ويظلمك او ياتيك العذاب الاليم يوم القيامه بسبب مخالفه السنه الاعتصام بالكتاب والسنه يريد اجتهاد وتمسك فاستمسك ويريد امر بالمعروف ويريد المنكر امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وهذا كما اشرت هذه فريضه يجب على الدعاه ان يقوم بها وان يبينوا للناس امور دينهم نعم mengembalikan segala bentuk perselisihan kepada Allah dan Rasulnya adalah kewajiban kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di akhir ayat kita belajar tadi, "Dzalika khairu ahsanu ta'wila." Yang demikian itu kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam saat terjadi perselisihan khairun lebih baik bagi kalian. Baik di dunia, baik terkait dengan dunia kalian, Allah akan berikan barakah dan kebaikan. Demikian pula kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan bagi orang-orang yang kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu ta'wila dan kesudahannya pun adalah kesudahan yang terbaik. Akibat atau buah dari apa yang telah ia lakukan yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam manakala terjadi perselisihan adalah kesudahan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa kesudahannya adalah kesudahan yang terbaik. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua fala wa rabbika la yu'minun maka demi Rabb kamu wahai Muhammad mereka itu belum dianggap beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum sampai mereka memposisikan kamu wahai Muhammad sebagai pemutus dalam apa yang mereka telah selisihkan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus sebagai penentu atas apa yang mereka berselisih padanya kemudian tidak lagi mendapati rasa haraj harajam mimma qadaita tidak merasa sempit dengan apa yang diputuskan oleh engkau wahai Muhammad wa yusallimu taslima dan menyerahkan segala hasil keputusannya di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah sesungguhnya keimanan yang hakiki terhadap Rasul alaihi salatu wassalam manakala seorang muslim siap untuk menerima seluruh keputusan yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam manakala seorang muslim benar-benar mengikuti beliau secara mutlak dalam kehidupan ini memposisikan beliau sebagai suri tauladan yang terbaik dan ridha terhadap segala apa yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam. Kalau kita perhatikan kondisi kita kaum muslimin <clears throat> yang hidup di zaman ini, maka masih banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang enggan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. nya masih enggan untuk kembali dan rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi berikrar sebagai seorang Muslim. Maka kalau kondisi kita seperti ini, enggan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam, berarti kita masih belum merealisasikan al-i'tisam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih jauh dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila demikian, maka kondisinya sangat menyedihkan. Memang ada di antara umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, At-Taifah Al-Mansurah, sekelompok dari umat ini yang senantiasa ada di tengah-tengah umat menyampaikan kebenaran tampak kebenaran dan menampakkan kebenaran di tengah-tengah umat Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan bagi umat Islam at-taifah al-mansurah sekelompok kecil dari umat ini dari masa ke masa senantiasa ada yang berposisi sebagai At-Taifah Al-Mansurah ini. Namun kenyataan yang ada, realita yang ada secara jujur kita kaum muslimin pada umumnya masih sangat kurang di dalam upaya berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Al-Qur'an, yang merupakan kitab suci kita, kitab suci umat Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah memberitakan jauh-jauh hari ketika beliau masih hidup fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira siapa saja di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku nanti maka dia akan melihat ikhtilafan kathira. Perselisihan yang banyak. Perselisihan yang terjadi di tubuh umat merupakan bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanakah kita berupaya untuk keluar dari perselisihan tersebut dengan mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah beliau alaihi salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitakan kepada kita dalam hadis-hadisnya tentang umat Yahudi terpecah belah. Terpecah belah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani juga demikian, terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan wasataftariqu hadhil ummah. Umat umatku ini juga akan terpecah belah. Beliau sebutkan akan ada 73 golongan, 73 kelompok. Kulluha finnar kata Rasulullah. Semua masuk ke dalam neraka illa wahidah, kecuali satu saja. Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hum mithlu ma ana alaihi mithlu ma ana alaihi al-yawma Mereka adalah orang-orang yang beragama, yang berprinsip, yang bermanhaj sebagaimana aku dan para sahabatku berada pada hari ini. Dalam riwayat lain beliau berka, ber, bersabda al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah yaitu orang-orang yang bersatu di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika disebut Ahlus Sunnah maka seringkali diiringkan kata al-jamaah. Karena sunnah Rasul alaihi salatu wassalam akan menjadikan elemen masyarakat berjamaah bersatu padu akan terjauhkan dari berbagai perselisihan. Kemudian di antara kondisi buruk yang menimpa kaum muslimin yang merupakan bagian kurangnya di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih adanya di tengah-tengah kaum muslimin praktek-praktek kesyirikan bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disadari ataupun tidak disadari, amalan tersebut ternyata dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Di antara yang terjadi di banyak negeri kaum muslimin adanya kubur-kubur yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala meminta kepada orang yang dikubur yang diyakini sebagai orang mulia meminta rezeki, meminta anak, meminta keselamatan dan lain sebagainya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak rela dijadikan baginya sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha siapapun dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan praktek kesyirikan dalam bentuk apapun menyembah selain Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan tanakkus merupakan pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan Allah yang maha memberi rizki Allah yang maha segala-galanya Sementara ibadah Justru dicurahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Nah Rasul alaihi salatu wassalam <coughs> Mengingatkan Kaum muslimin dari bahaya kesyirikan Bahkan di dalam banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa amalan kesyirikan, bentuk peribadatan kepada selain Allah akan menggugurkan amalan-amalan yang dikerjakan oleh seseorang. Sungguh sangat berbahaya sekali. Di akhir hayatnya Rasul alaihi salatu wassalam masih mengingatkan La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi kaum Yahudi dan kaum Nasrani Mengapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur para nabi sebagai tempat untuk beribadah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam dakwah beliau senantiasa kepada tauhid sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan hingga detik-detik kematian beliau alaihi salatu wassalam masih memperingatkan umat ini dari perbuatan dan praktek kesyirikan karena kesyirikan sangat berbahaya sekali akan menjadikan seseorang keluar dari Islam akan menjadikan seseorang tidak lagi disolati akan menjadikan seseorang tidak lagi diperlakukan sebagai seorang muslim karena kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar Kesyirikan adalah kezaliman yang besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kaum muslimin kurang memperhatikan masalah yang sangat prinsip ini yang sangat diperhatikan dan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sallallahu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian sallallahu alaikum dhullan kehinaan tidak lagi ada wibawa la yanzi'uhu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat kehinaan itu dari tubuh kaum muslimin hatta tarji'u ila dinikum kata Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai kalian kembali kepada agama kalian, agama Islam, agama yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka poin terpenting yang kita semua harus memperhatikan bersama adalah permasalahan tauhid dan kesyirikan. Tauhid adalah kewajiban yang paling wajib yang harus kita jadikan sebagai landasan hidup ini. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan menjauhkan diri dari kesyirikan yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah masalah besar yang harus kita semua memperhatikannya. Jika kita kaum muslimin ingin mendapatkan pertolongan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lain seperti riba, pembunuhan, zina juga dosa besar, tidak bisa diremehkan. Tetapi dosa kesyirikan adalah di atas itu semua karena berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dosa riba besar sekali. Tapi masih di bawah dosa kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim terkait pelaku riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkanlah perang terhadap pelaku riba. Perang dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya sangat benci terhadap pelaku riba. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi pelaku riba nanti di hari kiamat. Allah bangkitkan dalam keadaan sempoyongan seperti orang gila sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Di dunia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala sementara di akhirat dibangkitkan dalam keadaan yang hina dina. Riba sangat banyak macamnya. Disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ada 70 pintu dari riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah Subhanahu wa taala mengikis menghancurkan riba. Walaupun mungkin pelaku riba nampak secara zahir hartanya bertambah bertambah dan bertambah tapi hakikatnya tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yurbi sadaqat. Adapun sedekah, infak yang dikeluarkan oleh seseorang, Allah Subhanahu wa taala terus mengembangkan harta tersebut menjadi berlipat dan berlipat pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan pelaku riba di antara siksanya adalah mereka berenang atau ditenggelamkan di lautan darah. Dosa yang luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun itu masih di bawah dosa kesyirikan. Perbuatan zina juga demikian. Kita tidak menutup mata bahwa di tengah-tengah kaum muslimin di masyarakat kaum muslimin terjadi perbuatan zina, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang keji. Pelakunya kelak di hari kiamat disiapkan untuk mereka bejana yang berisi air mendidih dimasukkan mereka ke dalamnya. Ketika itu Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjelaskan mereka adalah para bezina yang disiksa dimasukkan ke dalam bejana berisi air mendidih kemudian keluar dimasukkan lagi demikian seterusnya dan seterusnya maka saudara-saudaraku sekalian hendaknya kita kaum muslimin benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan dalam kehidupan ini. Karena dengan dosa-dosa itulah kita terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai musibah, berbagai bencana, berbagai kejadian-kejadian yang mendatangkan korban di antaranya adalah karena dosa-dosa kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Agama Islam dimulai dalam keadaan asing. Orang tidak mengenalinya. Orang merasa aneh wa sayaudu ghariban kama bada dan kelak kata Rasul alaihi salatu wassalam di akhir zaman Islam juga dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah kata Rasul alaihi salatu wassalam bagi orang-orang yang terasing tersebut. Rasul ditanya siapakah mereka? Al-ghuraba itu wahai Rasulullah, mereka Rasul alaihissalatu menjelaskan mereka adalah alladzina yuslihuna ma afsadahun nas. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakatnya, memberikan pencerahan-pencerahan di tengah-tengah masyarakatnya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atas kerusakan yang dilakukan oleh umat manusia. Dari sini para hadirin sekalian khususnya para penuntut ilmu untuk kita semua menghidupkan budaya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar mengingatkan dan saling mengingatkan kepada kebaikan mengajak umat kepada kebaikan dan mencegah mereka dari berbagai kemungkaran dengan cara yang terbaik sesuai dengan bimbingan syariat ini dan ketahuilah manakala kita menyelisihi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah beliau, menyelisihi bimbingan beliau di dalam kita menjalani kehidupan ini, maka kita akan merugi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Berhati-hatilah, waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam antusibahum fitnah untuk mereka ditimpa fitnah fitnah di dunia dengan aneka ragam bentuknya bisa dalam bentuk bencana alam <coughs> gempa banjir dan lain sebagainya bisa diberikan pemimpin yang jahat dan yang semisalnya maka ini bagian dari fitnah au yusibahum adzabun alim di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari sinilah mari kita terus saling memberikan wasiat saling memberikan nasihat untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengan agama Islam yang murni yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <coughs> وكما أشرت هذه كلها أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما نراه من رفع العلم وانتشار الجهل وكثرة الزنا والربا والفواحش والمخالفات كل ذلك قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعني ذلك أن نكتف أيدينا بل الواجب أن نأمر وأن ننهى وأن نعلم الناس وأن نصلح ما أفسد الناس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم حذر من طريقة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وتجد المسلم يقرأ في كتاب الله الآيات الكثيرات التي تحذره من طريقة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ويسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم ويسمع أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تلحق أمتي أو كما جاء في الحديث بما يفعله أصحاب القرون يعني السابقة فقالوا آل يهود والنصارى فقال فمن إذا يعني أنكم تقلدونهم تتشبهون بهم تصنعون كصنيعهم وهذا حاصل مع هذه التحذيرات والآيات والنصوص والأحاديث النبوية إلا أن المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم قالوا آل يهود والنصارى قال فمن يعني هم القوم فتجد الرجل في ثيابه في حركاته في أخلاقه حتى في عباداته وهو يتشبه باليهود والنصارى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم ونجد من المسلمين من يغلو ويغلو في رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى اعتقد فيه ما اعتقد النصارى في عيسى بل اشد فيعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويتصرف في الكون وانه ينفع ويضر وكل ذلك من الشرك شرك في الربوبيه وشرك في الالوهيه هذه كلها مع التحذير الشديد الأكيد الذي جاء في النصوص انظروا إلى بيوت المسلمين ما من بيت إلا وفيه هذه القنوات التي تدعو إلى الفساد فساد في العقائد فساد في الأخلاق فتجد هذا الصبي الصغير يقلد هؤلاء أصحاب القنوات النساء الكلام الذي يفسد عقول الصغار والكبار في بيتك وفي وسط أولادك فتجد هذا الصبي أو هذه البنت منبهرة تحب ما يصنعه هؤلاء فتقلدهم وتصنع كصنيعهم إذا نحن الذين أدخلنا الفساد إلى بيوتنا ونحن الذين أخذنا أبناءنا وأخذنا البنات وقلنا اجلسوا أمام هذه القنوات واستفيدوا فاستفادوا الفساد في دينهم ودنياهم وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك كله فإذا كان هذا حالنا فأين كيف ستكون النصرة للمؤمنين وتقولون لماذا الله عز وجل لا ينصرنا لماذا تسلط علينا الكفار لماذا تسلط علينا أعداء الدين هذا هو السبب عدم الاعتصام بالكتاب والسنة والبعد وفعل المعاصي والذنوب بل وأشد من ذلك المجاهرة كل أمتي معافى إلا المجاهرين يجاهرون في هذه القنوات قنوات للسحر قنوات للدعارة وشيء من ذلك قنوات للخمور قنوات لإفساد العقائد وكل هذا ينصب في أذهان أبنائنا وبناتنا فيتربى الصبي على ذلك فساد عريض النبي صلى الله عليه وسلم قال جئتكم قال تركتكم عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فنحن نهلك بهذه المعاصي نهلك بهذه البدع نهلك بهذه المخالفات هذا هو الهلاك هذا هو الدمار أيضا البدع من أشد ما يناقض الاعتصام بالكتاب والسنة البدع الإحداث في الدين وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد اليوم أكملت لكم دينكم الدين كامل ليس فيه نقص لماذا نحتاج إلى أن نضيف هذه البدع في, في العبادات ما الذي أحوجنا إلى ذلك هل نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغ الرسالة حاشاه ومن اعتقد ذلك فقد كفر ورضيت لكم الاسلام دينا اذا لا نريد الى اسلام جديد فالاسلام موجود محفوظ كامل من كل الاوجه وهو كامل جاءت هذه البدع وكانت سببا في التفرقه وفي الخلاف بين المسلمين لانها شر وانحراف وغوايه وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا طيب ماذا نصنع يا رسول الله عندما قال للصحابه انتظروا الجواب ما هو الجواب يا رسول الله فقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين اذا هذا هو الحل هذا هو الخروج من الفتن ان نتمسك ونعتصم بطريقته لان هذا المراد بالسنه الطريقه التي سلكها فاذا اعتصمنا بسنته واستمسكنا وعضينا عليها بالنواجذ خرجنا من هذه الفتن خرجنا من هذا الدمار والهلاك الذي نزل بالمسلمين الآن قنوات للفتوى ولتعليم الدين وفيها من الضياع وفيها من التقول على الله بغير علم وقد حذر الله من هذا لأن هذه من سنن إبليس هو الذي علم الناس أن يتقولوا على الله بغير علم حذر الله من ذلك يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا ما أخبر الله عن حال إبليس يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الكلام في العلم بجهل يفتي هذا حلال وهذا حرام وهذا سنة وهذا توحيد وهو مخالف لأنه جاهل وفاقد الشيء لا يعطيه والله عز وجل قرن الشرك بالتقول عليه بغير علم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون لهذا اذا مات العلماء ظهرت الفتن جاء الجهل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الله عز وجل لا ينتزع العلم ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء ولكن ينتزع العلم بموت العلماء فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا هم ضلال هم ضالون لكنهم زادوا وأضلوا غيرهم لأنهم أفتوهم بغير علم كذاك الذي قال له لا أجد لك توبة فكمل به المئة هذه كلها من أسباب الفساد التي تناقض الاعتصام بالكتاب والسنة فكما أننا نأمر الناس بالاعتصام نحذرهم مما يضاد هذا الاعتصام وهو الفساد في العقائد الفساد في الأخلاق هذه الكبائر والمعاصي هذه البدع ما من مكان إلا تجد فيه هذه البدع المساجد ممتلئة بالبدع نعم apa yang tadi telah disebutkan sesungguhnya bersumber dari Rasul SAW. berbagai kasus dan kejadian yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin diangkatnya ilmu tersebarnya kebodohan terjadinya banyak penyimpangan terjadinya perbuatan zina merebaknya perzinaan dan lain sebagainya Rasul SAW jauh-jauh hari telah memberitakan ini semua. Namun bukan berarti kita selaku umat Rasul alaihi salatu wassalam berbangku tangan dari itu semua. Kita sebagai elemen dari kaum muslimin harus berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Saling men, saling nasihati, saling mengingatkan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui kajian-kajian ilmu, melalui pencerahan-pencerahan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Maka inilah yang harus kita semua perhatikan dan kita jadikan sebagai solusi dan langkah utama. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kita akan satu permasalahan penting tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Dan dalam banyak ayatnya pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Nasrani. Di antaranya adalah firman Allah, "Laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu thalathah." Sungguh telah kafir kata Allah orang-orang yang mengatakan Allah itu trinitas. Sebagaimana akidah dan prinsip agama Nasrani. Di dalam hadis-hadis Nabi Rasul alaihi salatu wassalam juga memperingatkan kita agar waspada terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sampai-sampai beliau alaihi salatu wassalam bersabda la taqumus saah. Tidaklah hari kiamat akan tegak, akan terjadi hatta talhaqa ummati ashabal qurun sampai umatku ini kaum muslimin bergabung dengan umat terdahulu. Para sahabat bertanya, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Rasulullah SAW mengatakan, Faman, siapa lagi kalau bukan mereka yang aku maksud? Dalam riwayat lain, Rasulullah Wasallam menegaskan, Latatabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin sungguh kalian akan mengikuti perilaku, mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Mengikuti mereka sampai-sampai jika mereka dakhalu juhra dhabbin kalaupun mereka masuk ke liang binatang dhab binatang dhab itu sejenis biawak tetapi hidupnya di padang pasir. Mempunyai liang-liang di padang pasir. Yang liangnya tidak begitu besar. Sampai-sampai jika mereka masuk ke dalam liang bab tersebut, kalian akan mengikutinya turut masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara? Rasulullah mengatakan, lalu siapa lagi kalau bukan mereka yang aku maksud? Maksud kami di sini kita umat Islam yang hidup di masa sekarang ini harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Menjadikan prinsip-prinsip Islam, aturan-aturan Islam sebagai pedoman di dalam kita menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita terlena meniru gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik dalam hal berpakaian, dalam hal perilaku, bahkan dalam hal ibadah sekalipun. Kadang-kadang hal itu terjadi namun kita tidak menyadarinya. Jauh-jauh hari Rasul alaihi salatu wassalam telah mengingatkan hal ini. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kamu janganlah kalian melebih-lebihkan aku berlebihan di dalam memuliakan aku kata Rasul sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan di dalam memuliakan Nabi Isa Isa bin Maryam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sabda beliau ini bukanlah omong kosong tetapi beliau yang bertutur kata berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sungguh ucapan beliau ini mengandung makna yang sangat dalam akan ada di tengah-tengah umat ini yang terjebak terhadap perbuatan ghulu perbuatan berlebihan di dalam memuliakan beliau alaihi salatu wassalam. Tentu kita semua wajib untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau lebih daripada kecintaan kita kepada orang tua kita, istri kita, anak kita, siapapun yang ada di di dunia ini. Kita harus mendahulukan kecintaan beliau alaihi salatu wassalam akan tetapi bukan berarti memposisikan beliau sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini beliau alaihi salatu wassalam mengetahui perkara-perkara yang gaib. Meyakini bahawa beliau alaihi salatu wassalam dapat memberikan rizki dan lain sebagainya. Maka sungguh Rasul alaihi salatu wassalam tidak suka bahkan membenci umat beliau yang memposisikan beliau alaihi salatu wassalam secara berlebihan seperti itu. Karena Rasul alaihi salatu wassalam memberikan peringatan tersebut karena jangan sampai umatnya terjatuh dalam bentuk kesyirikan dalam hal rububiyah ataupun uluhiyah memberikan keyakinan-keyakinan terhadap Rasul alaihi salatu wassalam Padahal keyakinan itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah penting yang sesungguhnya kita semua harus memperhatikannya. Demikian pula kita yang hidup di masa ini benar-benar merasa sesak dengan adanya channel-channel televisi dan yang dan lain sebagainya dari eh, media-media uh, elektronik yang disuguhkan padanya banyak penyimpangan. Bahkan sebagiannya khusus channel-channel yang isinya banyak penyimpangan terkait masalah agama. Kalau masalah kemaksiatan wanita dan lain sebagainya sudah umum terjadi banyak tetapi yang lebih mengerikan manakala bermunculan channel-channel atas nama agama sementara tidak dibangun di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh menyedihkan manakala bapak-bapak, orang tua-orang tua memasukkan ini semua di, di dalam rumahnya disajikan untuk putra-putrinya tidak terasa orang tua yang merusak anak-anaknya merusak generasi pelanjutnya yang namanya anak mendapatkan sajian dan suguhan seperti itu dia akan mudah tertarik dia akan berusaha untuk mengikutinya bila hal itu terjadi maka sungguh generasi kita akan hancur. Generasi umat Islam ke depan tanpa terasa kita yang merusaknya. Maka sungguh ini perbuatan yang sangat berbahaya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus mengingatkan umat agar menjauhkan diri dari berbagai bentuk pelanggaran dalam agama ini. Karena berbagai bentuk pelanggaran dalam agama ini adalah sebab kehancuran kita. Semakin seseorang jauh dari jalan Allah, semakin jauh pula pertolongan Allah. Tetapi semakin dekat dengan Allah, maka akan semakin dekat pula pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam kehidupan ini tidak peduli dengan kesyirikan, tidak peduli dengan kemaksiatan, bahkan kita juga ikut andil merusak anak-anak kita dengan memberikan suguhan-suguhan yang tidak baik. Demikian pula tanpa terasa tumbuh subur hal-hal yang diyakini sebagai bagian dari Islam padahal sama sekali tidak ada contohnya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini pun sesungguhnya sangat berbahaya bagi kehidupan kita kaum muslimin. Rasul alaihi salatu wasallam telah mengingatkan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama ini belum pernah ada contohnya dari kami, belum ada perintahnya dari kami di dalam menjalankan agama ini maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, fahuwa raddun. Amalan tersebut, perbuatan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang sesuai dengan contoh yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan tadi Islam telah sempurna tidak perlu untuk ditambah dan dikurangi bahkan Rasul alaihi salatu wasallam menegaskan taraktukum alal bayda lailuha kanahariha aku tinggalkan kalian ini dalam keadaan terang benderang malamnya sama seperti siangnya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semua yang harus beliau sampaikan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara gamblang. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Maka apabila di antara kita masih meyakini perlunya untuk menambah-nambah hal-hal yang telah baku, yang telah paten dari Rasul alaihissalatu wassalam dalam kehidupan beragama ini berarti secara tidak langsung kita menikam Rasul alaihissalatu wassalam bahwa beliau belum sempurna di dalam menyampaikan amanah. Beliau berkhianat tidak menyampaikan seluruh yang harus disampaikan kepada umat ini. Dan ketahuilah saudara-saudaraku sekalian Di antara sebab utama Terjadinya perselisihan Perpecahan di antara kaum muslimin Adalah perbuatan mengada-adakan sesuatu dalam agama ini Yang tidak ada contohnya dari Rasul SAW Karena Apabila berpegang teguh dengan warisan Rasulullah SAW dijamin akan terjadi persatuan tetapi jika masing-masing membuat buat sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka dari sinilah muncul perbedaan, muncul perselisihan di tengah-tengah umat. Walaupun demikian, tetap Rasul mengingatkan, فَإِنَّهُ مَا يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sungguh di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti dia akan melihat terjadinya perpecahan yang banyak di tengah-tengah umat ini. Perpecahan di dalam memahami agama ini. Berita dari Rasul alaihi salatu wasalam. Lalu beliau memberikan solusi dari ini semua. Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku ajaran beliau, bimbingan beliau, warisan ilmu yang datang dari beliau, wa sunnatil khulafair rasyidin dan juga sunnahnya, ajarannya al-khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali yang mereka adalah tokoh-tokoh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan itu semua. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian penegasan dari Rasul alaihi salatu wasallam kalau kalian tidak ingin berpecah belah, kalau kalian ingin kokoh, berpegang teguhlah dengan ini. Gigitlah ini semua prinsip ini, solusi ini dengan gigi-gigi geraham kalian. Kemudian yang berikutnya para hadirin sekalian di antara yang berbahaya di tengah-tengah umat ini munculnya pihak-pihak yang berbicara tentang agama sesuai dengan hawa nafsunya menebar syubhat tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam tidak merujuk kepada para sahabat dan ulama yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya bermudah-mudahan menjawab menjelaskan tentang agama dalam kondisi tidak dibangun di atas dasar yang benar maka ini termasuk at-taqawul 'ala Allah berbicara atas nama Allah dengan sesuatu yang bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rangkaian dosa di antara yang Allah sebutkan dari dosa-dosa tersebut adalah wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah dalam kondisi kalian tidak mengetahuinya. Maka sungguh yang seperti ini merupakan ujian bagi umat Islam. Terkhusus ketika ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wassalam telah memberitakan di akhir zaman nanti ilmu akan dicabut. Wa qabduhu wa qabduhu bi qabdil ulama wa raf'uhu bi qabdil ulama, dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Para ulama yang senantiasa membimbing umat di atas kebenaran dengan keilmuannya yang tinggi dengan rasa takutnya yang tinggi pula kepada Allah Subhanahu wa taala Allah wafatkan dengan itu pula ilmu dicabut manakala terjadi demikian muncullah orang-orang yang tidak berilmu berbicara di tengah-tengah umat ini Fa'aftau bi fa'aftau bi ilmin. Mereka berfatwa tanpa atas dasar ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka pun menyesatkan umat manusia. Ini semua ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling belas kasihan kepada umatnya. Tidaklah beliau menyampaikan ini semua melainkan karena rasa kasih sayang beliau yang sangat tinggi kepada umat. Beliau peringatkan hal-hal yang membahayakan umat ini dan beliau tunjuki berbagai jalan dan solusi untuk bisa meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. والله سبحانه وتعالى امر نبيه عليه الصلاه والسلام ان يصدع بالحق فاصدع بما تؤمر ولهذا كثير من الناس تجده لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر بسبب أنه يخاف أن الناس تتركه فيقول سيتفرق عني الناس ويتركوني وأبقى وحدي أو أطرد من وظيفتي أو كذا وكذا من أمور الدنيا وهذا غلط فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حديث الرؤيا قال فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس هكذا يقول ومحمد فرق بين الناس عليه الصلاة والسلام والقرآن من أسمائه الفرقان لماذا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل يفرق بين الشرك والتوحيد فهذا التفريق تفريق محمود لأنه يعطي كل ذي حق حقه فأهل الحق يستحقون التكريم وأما أهل الباطل بعد إقامة الحجة عليهم يستحقون التحذير والبعد فهذا هو الواجب وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إذا يزيدهم خسارة إلى خسارتهم لأنهم ما اهتدوا بهذا القرآن ولا طلبوا الهداية والجزاء من جنس العمل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى فقالوا ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ولم يكلف أحدا فوق طاقته فالإنسان يعمل ويتمسك ويعتصم بقدر استطاعته ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه من أمر فاجتنبوه لماذا لأن النهي أخف ابتعد عنه ابتعد عن الزنا ابتعد عن الخمر والشرك بخلاف الواجبات لا بد أن تأتي بها وتقوم بها فهي تكون بحسب استطاعتك وقبل أن نختم هذه الكلمة فإن الدين النصيحة والإنسان إذا نصح إخوانه يترفق في نصيحته وهذا أدعى للقبول نحن في بيت من بيوت الله والبيوت هذه بنيت لذكر الله وللصلاة وللعبادة لم تبنى لغير ذلك وكما ترون في هذا المسجد أرى هناك صور معلقة والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث ابن عباس لما دخل مكة أراد أن يدخل البيت فقالوا إن فيها صور إن فيها صورا فامتنع من الدخول حتى أخرج التماثيل وأمر بمحو الصور صوروا إبراهيم وإسماعيل وبيدهما الأزلام يستقسمان بالأزلام فقال قاتلهم الله ما كان إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فلم يدخل حتى محيت هذه الصور محيت فهذا هو الواجب هذا مكان عبادة وصلاة وتقرب إلى الله فلا ينبغي رفع هذه الصور في بيوت الله وهذا من النصح فنسأل القائمين على هذا المسجد أن يتخلصوا من هذه الصور لماذا؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت وأمر بمحو الصور حتى محيت ولما واعده جبريل أنه سيأتيه تأخر فانتظره النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر فقال ما كان يخلف ما, ما يكون لله ولا لرسله أن يخلف الوعد فلما جاءه سأله عن تأخره فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كلب فيه جرو تحت السرير ما كان يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة فهذه من النصيحة والدين النصيحة ولما سئل ابن عباس كما في مسلم عن صناعة الصور فقال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يكلف بأن ينفخ فيها ثم ذكر الوعيد الشديد وأنه في جهنم ثم قال اصنع ذلك من الشجر ومن غير ذات نفس أو ذا نفس من غير ذوات الأرواح فهذا هو الواجب ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونشكر القائمين على هذا المسجد والإخوة القائمين على هذا على هذه المحاضرة أو المحاضرتين على حسن تدبيرهم وحسن إكرامهم كما نشكر كل الإخوة الذين حضروا وتكلفوا جزاهم الله خيرا ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى ta'ala memerintahkan nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Allah perintahkan Rasulnya sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, Fasda' bima tu'mar. Sampaikanlah, umumkanlah apa yang engkau telah diperintah kepada umat manusia. Maka Rasul alaihi salatu wassalam beliau menyampaikan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia dan kita semua adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua di dalam menyikapi berbagai keterpurukan yang terjadi di tengah-tengah umat untuk berperan andil melakukan perbaikan-perbaikan semaksimal kemampuan kita. Melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar secara terbimbing sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibenarkan masing-masing dari kita tidak peduli acuh tak acuh, tidak mau memperhatikan kondisi yang ada. Tidak dibenarkan pula enggan untuk melakukannya karena takut, takut keselamatannya, takut dunianya terancam, takut tidak lagi dipercaya atau dihormati dan lain sebagainya. Karena disebutkan di dalam hadis Bukhari Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Faman ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man 'asa Muhammadan faqad 'asa Allah. Dan barang siapa yang menyelisihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Wa Muhammadun farraqa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia memecah belah antara umat manusia. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Memecah belah dalam artian antara ahlul hak dengan ahlul batil. Allah sebutkan Al-Qur'anul Karim sebagai furqan, sebagai pembeda yang dengannya akan terbedakan antara yang hak dengan yang batil akan menjadi jelas mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Adapun orang-orang yang zalim yang enggan untuk mendapatkan bimbingan dari Al-Qur'an, maka mereka tidaklah membuat mereka melainkan kerugian. Sedangkan Al-Qur'an itu sendiri hakikatnya adalah syifa'u wa rahmah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa wa rahmah dan kami turunkan Al-Qur'an yang hakikatnya dia adalah obat penyejuk dan sebagai kasih sayang mengapa Allah sebutkan Al-Qur'an sebagai pembeda pembeda antara jalannya orang-orang yang beriman dengan jalannya orang-orang yang zalim bagi orang-orang yang beriman Al-Quran berfungsi sebagai obat, sebagai kasih sayang. Namun bagi orang-orang yang zalim, justru Al-Quran akan semakin membuatnya jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan penentangan terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua dari umatku ini akan masuk ke dalam al-jannah, akan masuk ke dalam surga. Illa man aba kecuali orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Rasul alaihi salatu wasallam ditanya oleh para sahabat, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan masuk ke dalam surga itu wahai Rasulullah? Beliau menegaskan man man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dialah yang akan masuk ke dalam surga. Dan orang yang bermaksiat, orang yang menyelisihi aku dialah yang enggan masuk ke dalam surga. Sehingga marilah kita semua berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan ketaatan mutlak kepada Rasul alaihi salatu wassalam tidak menyelisihi berbagai bimbingan yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam. Dan Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah memaksa kita menjalankan agama ini di luar batas-batas kemampuan kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amartukum bi syai' ma amartukum an amrin fa'tu minhu mastata'tum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam apa yang aku telah perintahkan kalian dari suatu perkara dalam agama ini maka kerjakanlah semaksimal kemampuan kalian adapun yang dilarang maka tinggalkanlah karena yang namanya meninggalkan sesuatu relatif lebih mudah pada umumnya dibandingkan mengerjakan sesuatu maka Rasul alaihi memberikan bimbingan di dalam mengerjakan agama ini sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Masing-masing orang kemampuan kemampuannya berbeda. Di dalam menjalankan agama ini terlepas hal-hal yang prinsip semuanya harus bersatu di atasnya. Namun hal-hal yang lain masing-masing berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Dan terakhir sebagai penutup kami sampaikan nasihat karena agama ini adalah nasihat bahwa di dalam hadis Bukhari <coughs> Rasul alaihi salatu wassalam ketika masuk ke Mekah beliau menahan diri untuk masuk ke dalamnya ketika beliau ditanya ternyata beliau mengatakan inna fiha suar. Sesungguhnya di dalamnya terdapat gambar makhluk hidup. Maka beliau alaihi salatu enggan untuk masuk ke dalamnya. Ternyata di dalamnya terdapat gambar Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail yang sedang mengadu nasib sesuai dengan keyakinan orang-orang musyrik Mekah dibuatkan gambar atau berhala <clears throat> dalam bentuk yang seperti itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam enggan untuk masuk ke dalamnya maka dari itu hendaknya kita semua memperhatikan permasalahan yang penting ini untuk tidak bermudah-mudahan memajang gambar makhluk hidup. Karena Rasul alaihi salatu wassalam telah memberikan peringatannya kepada kita semua selaku umat beliau alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa pembuat gambar-gambar hidup tersebut nanti di amat akan dimintai pertanggungjawab si sisi Allah Subhanahu wa taala diminta untuk menghidupkannya jelas dia tidak akan mampu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut Ibnu Abbas radhiyallahu sebutkan dalam Muslim Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan apa ter kamu menggambar maka gambar pepohonan itu ciptaan Allah makhluk yang tidak berupa dan lain sebagainya nah gambar hidup dilarang oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kami rasa sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Dimanapun kita berada, hendaknya tidak bermudah-mudahan dalam permasalahan ini karena kita takut menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan akhir kata kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara kami Takmir Masjid Islamic Center Kalimantan Timur ini yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada kami untuk bisa mengadakan kegiatan kajian di masjid yang mulia ini. Demikian pula kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak pejabat pemerintahan baik sipil maupun militer yang mendukung terlaksananya acara ini. Demikian pula kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia kegiatan daurah atau muhadarah kajian tablik akbar ini demikian pula yang terakhir kami ucapkan kepada antum semua para hadirin atas kehadiran antum sekalian di masjid yang mulia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kebenaran itu sebagai kebenaran dan diberi kemudahan untuk mengikutinya dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kebatilan itu sebagai kebatilan dan diberi kemudahan untuk meninggalkannya. Itulah mungkin apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan tablik akbar kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan.